Ilmu tajwid menurut bahasa diambil dari suatu yang baik. Lawannya adalah jelek. Diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan yang artinya adalah perbaikan, penyempurnaan, pemantapan. Dan dikatakan bagi orang yang baik dalam bacaan Al-Qur'an adalah mujawwid. Nah. Menurut istilah Jawwada yujawwidu tajwidan. Tajwidatan جوادا بجوادا مصدر مجودا مجود جود لا تجود مجودا مجود nah, مصدرنا ada تدويدا تدويدا تدوادا تدوادا nah. boleh dikatakan ini semuanya boleh tajwidatan tajwadan tijwadan. Taib At-tahsin At-takmil Wa itiqan Ada kama qalahu Naam Abdul Aziz Wa qari Fi hidayah al-qari Aydan Wa qawaid at tajwid Aydan Nah, banyak masadir di sana. Baik, wasil. Secara istilah adalah keluarnya semua huruf hijaiyah dari makhrajnya dengan memberikan hak dan keharusannya dari sifat tersebut. Nah. Wasil. Adapun hak dari sifat itu adalah sifat lazim yang tidak berubah dari semua keadaannya seperti sifat jahr, syiddah, isti'la, istifal, itbaq, qalqalah dan sebagainya. Naam. Kharaju kulli harfin min makhrajihi ma i'tahi haqqa mustahqah. Min lazimah wal 'aridah. Sifat lazimah yaitu sifat yang tidak berubah-ubah Artinya pada huruf tersebut pasti ada sifat-sifat seperti ini. Ditambahkan al-hamzah. Situ ada sifat al-jahr. Wa aidan man Sifat mana? Bagaimana yang mengajar? الشدة أيضا استفال وانفتاح Nah Ini tetap ada terus menerus Yang tidak berubah Jadi selamanya Huruf itu ada sifat-sifat Seperti tadi Wata aydan Wata Misalnya Al-Jahr Syiddah Istila Al-Istifal Coca-Cola dan lain sebagainya. Ini terus ada. Ini namanya sifat lazimah. Nah, teruskan. Sedangkan keharusan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat yang bisa berubah seperti sifat ilhar, idgham, iqlab, ikhfa, tarqiq dan tafkhim. Berikan contoh. Yang sifat al-aridah yang bisa berubah-ubah. Sama-sama nun sukun. Akan tapi setelah nun sukun kalian lihat setelahnya apa? Kalau setelahnya yanmu ya nun mim wau, maka dinamakan dengan idgham naqis bihunna. Kalau setelahnya huruf izhar akhi haka ilman hazza wa khasir yang enam huruf ini maka dibaca dengan izhar halki kalau setelahnya huruf al-ikhfa dibaca ikhfa setelahnya huruf iklab dibaca iklab wahakan nah, akan tapi tetap ada sifat lazimahnya nun tetap ada sifat lazimahnya tapi setelahnya dilihat setelahnya atau ra misalnya ra ada sifat tertentu tadi, sifat lazimah. Tapi di sana juga ada sifat la'aribah yang bisa berubah-ubah. Kalau di dhammah jadi tebal. Kalau di kasrah jadi tipis. Ada beberapa kalimat di sana yang dibaca dengan dua cara, dibaca tebal dan dibaca tipis. Dan juga alif kadang-kadang dibaca tebal, kadang-kadang dibaca tipis alif yang sebelumnya didahului oleh huruf istila Nah, dibaca dengan tebal to apo, setelahnya e, sebelumnya huruf istifal jadi bisa as tidak boleh as-sailin al-batil tidak boleh al-batil a'udzu lain lagi nanti nah jadi alif bisa berubah-ubah. jadi juga lam. Nah, lam juga bisa berubah-ubah. Ketika ada laf al-jalalah yang sebelumnya dikasih oleh kasrah dibaca tipis bila kalau sebelumnya dommah atau dibaca tebal Allah. Nah, sehingga salah ketika kita mengucapkan lam selain huruf al-jalalah yang dilalui oleh dhammah atau fathah seperti orang yang suka zikir la ilaha illallah la ilaha illallah nah baca dengan tebal la ala khata nah, harus tipis <clears throat> itu di sana ada kiraah di kiraah wars bila sebelumnya didahului oleh tiga huruf as-sad wadha watta bisa tebal at-talaq lamnya tebal ويقيم الصلاة ظلت عليه عاكفا Nah tebal tapi ini khusus qiraah warsh an-nafi wa jumhur al-qurra ma yaqra'una bi at-tafkhim ya, membaca dengan tafkhim kecuali pada laf al-jalalah yang didahului oleh dhammah atau fathah nah bahasa Peletak dasar ilmu tajwid Ditinjau dari sisi amal dan prakteknya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, lalu para sahabat menyampaikan kepada tabi'in dan begitu seterusnya sampai ilmu itu kepada kita. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang diperbolehkan berijtihad dalam hal bacaan Al-Qur'an tersebut. Nah, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat tidak ada istilah ilhar halaki, tidak ada istilah iklab, tidak ada istilah idawam nakis, dihunnah dan lain sebagainya dari perkara ahkam atau dwi Karena mereka mengambil secara langsung Para sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Jibril alaihissalam hatta qala qalat Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aridu al-Qur'an fi Ramadan marratain Nah, di Ramadan di akhir hayatnya dua kali di ya, setiap Ramadan Rasulullah SAW selalu mengambil dars dari Jibril salatu wassalam. Para sahabat juga begitu. Para tabi'in mengambil dari para sahabat dan begitu seterusnya. Maka tidak ada istilah istihad. Tidak bisa kita mengambil ilmu Al-Quran dengan bahas mengambil buku sana buku sini nah atau mengeluarkan dari komputeron tidak bisa tapi harus diambil secara turun temurun karena di sana ada beberapa kalimat yang tidak bisa dipelajari hanya sekedar bahas ataupun mendengarkan. Baik. Kemudian terjadi perselisihan siapa yang mulai meletakkan kaidah dan usul ilmu tajwid. Sebagian mengatakan Abu Amr Hafiz bin Umar Ad-Duri, sebagiannya mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam dan sebagian mengatakan yang lainnya. Nah, sebagian lagi mengatakan Abu Aswad Ad-Dauli atau Ad-Duali. Sebagian lagi mengatakan Al-Khalil bin Ahmad. Nah, dan sebagian lagi mengatakan yang lainnya. Nah, Kemudian kaidah itu bukanlah suatu bid'ah yang tercela dalam agama Islam, bahkan merupakan suatu maslahat mursalah. Demikian pula ilmu nah-, ilmu nahwu, ilmu mustalah, ilmu usul usul fiqih dan sebagainya yang semua itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu rijal. Wa banyak usul fiqih, usul tafsir, Nah, wa tajwid aidan tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka meletakkan ini untuk memudahkan bagi kaum muslimin di dalam mempelajari syariat Islam. Ma la yatimul wajibu illa bih. wajib. Suatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib ya sebagai maslahah mursalah maslahatan bagi kaum muslimin dengan mempelajari ini kita orang ajim tidak bisa belajar Allah Arabiyah yang baik tanpa melalui ilmu sarf wa ilmu nahu nah, karena jauhnya kita dari lisan arab lain halnya dengan para sahabat yang mereka berbicara dengan bahasa Arab yang murni yang sesuai dengan kitab was sunnah bahkan sekarang orang-orang Yaman sendiri sudah mulai mengambil bahasa-bahasa kufar sakan misalnya mereka mengambil sakan asfal bederu ya, ruang tidur bedroom kalau kalian ke sana bilang sama orang-orang yang badu atau orang, orang baru belajar nggak tahu Saya kenal asal, bilangnya bedroom makha nggak tahu bilangnya bopia nah bahasa kufar nah kub bilang gloss gloss haga sehingga banyak perubahan Orang Yaman sendiri banyak yang nggak bisa mengucapkan al-ghaib, bilangnya qaid. Al-jim nggak bisa, al-ghaib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kita sudah mengajarkan berkali-kali dan ini banyak kita ketemu di sana. Nah, maka ini dibutuhkan karena sudah jauhnya kaum muslimin dari lisan al-Arab. Baik pokok-pokok pengambilan. Ilmu tajwid diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Eh, ada pun ulama mengatakan ada pun ulama meletakkan kaidah serta usul tersebut karena tersebarnya bahasa orang-orang kafir yang merusak ilmu Al-Quran. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara dal dengan lal, wo dengan do, sin dengan shin dan fa dan seterusnya. Maka dengan kaidah tersebut, dengan kaidah serta usul itulah Salah satu jalan adalah dalam upaya mempermudah bacaan Al-Quran. Nah, orang Indonesia sendiri banyak nggak bisa membedakan antara zal dengan zal za sehingga bilang allazina dibilang allazina nah wes allazina Hah? kemaluan allazina nah orang Sulawesi misalnya bilang gain nggak bisa bilangnya gain illa hamimau wa gassako. kita sering dengar Rasul tidak bisa ucapkan Rasul tapi Rasul orang hmm. orang-orang Jakarta bilang du nah, du dibilang du sehingga mereka mengatakan alhamdulillah diambil dari kata-kata duduk Nah, dada didik sah. Nah, tapi tidak mengambil dari du. Nah, da didu. Taraf lisan ma usul as-sanaya al-ulya. Tidak mengambil demikian. Nah. Atau orang Jawa sendiri. Illa hamimau wa gosako. Nah, iya enggak? Wa gosako. Alhamdulillah alamin. Nah, nangat mangut nah nangat mangut kalau nggak percaya nah, lihat nanti di pondok-pondok bilang demikian baik pokok-pokok pengambilan ilmu tajwid diambil dari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran serta para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in demikian seterusnya Sampailah kepada ulama-ulama yang ahli dalam Al-Quran Sehingga sampai ilmu kiraat tersebut dengan cara yang mutawatir Nah Kiraat mutawatir Yang Sudah ada masalah di sana Musaf-musaf Tentang pembahasan kiraat mutawatir ini Seperti kiraat Syubah an nasib Hafs an nasib قالون عن نافع ورش عن نافع خلاد عن حمزة خلف عن حمزة وهكذا قراءة قراءة متواترة ولا ينكر هذه القراءة القراءات إلا جاهل tidak mengingkari qiraat kata ini kecuali orang-orang yang yang bodoh. Nah. Pas. Nama ilmu tersebut dinamakan dengan ilmu tajwid. Sedangkan tajwidnya sendiri ada dua, yaitu yang pertama syafafi amali, yaitu bacaan Al-Quran yang bagus yang diambil dari orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Nah, sehingga di sana kalau ada seorang yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik, walaupun belum tahu ini idgham, ini isfa, ini iklab, sudah mengambil secara langsung seperti orang buta tidak bisa membaca tulisan tapi mendengarkan kalam Syekh tadi bacaan Al-Qur'annya sehingga mampu membaca Al-Qur'an dengan baik walaupun mereka tidak tahu tentang ahkam tajwid tidak mengapa Nah, yang penting sudah bisa membaca. Sebagaimana para sahabat tabi'in. Nah, yang memang belum ada kaidah kaidah tajwidiyah pada masa itu. Baik. Yang kedua adalah nadhari ilmi yaitu apa yang dimaksud dalam pembahasan ini yakni suatu ilmu yang diajarkan secara turun-temurun menurut kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Nah, sama bagi nazari ilmi yang dipelajari kita butuh meraja butuh untuk menghafalkan ahkam tajwid dalam upaya untuk memahami tajwid itu sendiri dan juga ketika kita mengajarkan kepada murid-murid kita kita usahakan untuk memahami kaidah kaidah tajwidiyah ini semuanya. Baik. Keutamaannya Tajwid adalah ilmu yang mulia Karena seorang muslim itu membaca pada tiap harinya Minimal dalam sholat sehari semalam Demikian pula orang yang ahli Dalam ilmu ini akan masuk surga Bersama para malaikat yang mulia Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha "Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta'uhu فيه وهو عليه شاق له أجران أخرجه البخاري ومسلم bahwa orang yang paham di dalam Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat yang taat dan siapa yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat atau terbata-bata dan merasa keberatan bagi maka baginya dua pahala. Nah, yang mulia dan taat atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat لا من الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Ya mereka tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, al-kiram al-bararah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Nah, kiramin bararah. dari dari Al-Qur'an juga ada di sana. Nah, kemudian orang yang tersendat-sendat dalam bacaan punya pahala juga. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dirawahu Muslim. Inna ajraki qadr nasabiki. Sungguhnya pahalamu sesuai dengan keletihanmu atau saya ketaiban atau keletihan, kesusahan, kesusah payahan. Ya, semakin banyak membaca Al-Quran, kemudian merajah ataupun yang lainnya, dengan banyak mengambil waktu, mengambil tenaga, ini semuanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pahala yang dua pahala ini tidak tahu besarnya kayak apa. Besarnya kayak apa? Yang jelas kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Baik. Manfaat manfaat dari ilmu tajwid yaitu akan bahagia di dunia dan akhirat. Di dunia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi Demikian pula di akhirat sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah taala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan sebagian yang lainnya. Mengangkat derajat orang dengan Al-Qur'an ini yaitu orang-orang yang mau belajar yang mau mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Nah, sedangkan merendahkan yang lainnya dikala orang berpaling dari Al-Quran. Innal ladhina istagbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhiri Ya orang yang sombong ibadah kepadaku, maka mereka akan masuk jahannam nah cara hina hina mereka atau orang-orang yang belajar Al-Quran akan tadi melecehkan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana orang Nasara yang mereka belajar Al-Quranul quran Karim tapi tujuannya untuk memasukkan kaum muslimin ke dalam agama Nasara termasuk politik senat harganya misalnya ya sekolahkan di Saudi Arabia hafal Al-Quran kemudian setelah kembali nah dengan orang ini Aceh bisa terkalahkan nah, dikira dia seorang muslim hafal hafal Al-Quran hafal Al-Quran nah paham al-hadis nah, di budaya ini pada yang mulkiyah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ibadil watan. Orang yang alim dengan ilmunya tidak mau mengamalkannya maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah-penyembah berhala. Dibutuhkan dengan tahu Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan riba. Jangan kita masuk riba. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan zina. Jangan kita jatuh perbuatan zina. az atau waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayatan Al-Qur'an melarang mencuri. wassariku atau faqatu aidiyahuma. جزاء بما كسب نكال من الله أيضا Al-Quran mengharuskan untuk memenuhi janji mengaku sebagai seorang salafi penuhi janji kalian punya hutang hafiz sahur ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud penuhi janji kalian jangan sampai dengan banyaknya dari kalangan salafiyun kemudian dengan muamalah yang tidak baik menghancurkan dakwah ahli sunnah wal jamaah disebabkan orang-orang tertentu ini jangan sampai membawa atau menghinakan dakwah ahli sunnah wal jamaah disebabkan kalian yang tidak mau mengamalkan Alkitab was sunnah karena jelas sebagaimana syair tadi wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan nah Tujuan ilmu tajwid yang paling utama adalah lancarnya seseorang dalam mengucapkan lafaz Al-Quran dengan apa yang telah disampaikan oleh ulama kita dengan memberikan sifat terkik, tebal, mendengung, panjang, serta pendeknya dan seterusnya. Maka ilmu ini tidak akan bisa diketahui dengan sempurna kecuali harus berguru secara langsung kepada ulama yang ahli dalam ilmu ini. Masuk. Pokok permasalahannya adalah kaidah-kaidah dan hukum tajwid secara terperinci yang harus diketahui oleh seseorang yang belajar dalam ilmu ini. Keutamaan Al-Quran dan pembacanya Yang pertama merupakan semulia-mulia ilmu Dari seluruh ilmu yang, yang lainnya Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Utsman bin Affan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. al Bukhari. Nah, fi riwayah afdalukum. Dua-duanya memakai siwah at-tafdhil. Sebaik-baik. Nah, atau semulia-mulia antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Belajar Al-Quran mengamalkannya yes. Baik dalam talafuz pengucapan Al-Quran itu sendiri ataupun dalam tafsir. Nah, keduanya berkaitan. Orang yang mau memahami at-tafasir harus mengetahui bagaimana lafaz lafaz itu sendiri karena beda huruf beda arti. Nah. Hal wal gharib. Walaupun di sana ada beberapa kalimat yang beda hurufnya tapi sama artinya seperti sirata, zirata, sirata. Maka sad pakai sin, pakai antara sad dan zai. Az-zirata. Nah, tapi al-ghalib berubah. Himar dengan khimar. Himar keledai, khimar kerudung. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya insyaallah pada pembahasan berikutnya. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat terhadap orang yang membacanya nanti pada hari kiamat sebagaimana hadis Nabi dari dari Abi Umamah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma berkata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi rawahu muslim bacalah kalian Al-Qur'an karena dia karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya yang ketiga semakin banyak seseorang membaca Al-Qur'an maka akan semakin tinggi pula derajatnya di, di surga nanti sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqi warattil kama kunta turattil fi darid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin kunta taqra'uha rawahu Ahmad wa Abu Daud dikatakan kepada orang yang membaca Al-Qur'an pada hari kiamat bacalah naiklah dan tartil, tartilkanlah sebagaimana kamu membaca tartil di dunia karena kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis Abi Musa Al Ashari, awal Bukhari Muslim, masal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kama Thali utrajah Rihha tayyib wa ta'muha tayyib. Perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Quran seperti utaraja baunya harum nah rasanya juga enak wa masal mu'min alladhi la al Quran kama sali at-tamr la rihalah wa ta'muhu tayyib seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti tamr tidak ada bau, rasanya enak. Amasal munafik alladhi yaqra'u alquran quran kamathal ar-rayhanah tayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti rayhanah. Baunya harum, rasanya tayyib. Amasal munafik alladhi la al-Qur'an كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti ahamdalah Nam tidak ada baunya rasanya juga pahit kemudian setelah kita tahu bahwasanya kedudukan kita sesuai dengan akhir ayat yang kita baca dengan hadis ini tentunya kita semangat untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW hadis Sahih Al-Bukhari Muslim. Abu Bakar Nah ketika naik gunung Uhud pada Jafa al Uhud maka goyang pada zilzal Gunung Uhud. Uskut. Uskun ya Uhud. Tenang wahai Uhud. Fama alaika illa nabi siddiq syahida. Tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi. Asidik, siddiq Abu Bakar siddiq syahidan. Umar wa Uthman saya diberitakan bahwasanya Uthman bin Affan menjadi orang yang mati syahid. Hadis lain menunjukkan bahwasanya sebagaimana asal al basar al-Bashirin bil Jannah di antaranya Uthman dihabarkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tadi dengan tafsir Rasulullah SAW ini Apakah kendor dalam ibadah? Tidak. Uthman bin Affan yusalli fi rakaah wahidah wa yakhtim al-Qur'an. Uthman bin Affan salat dalam satu rakaat menghatamkan Al-Qur'an tiap malam. Qama Rasulullah SAW hatta yatafaddar qadama. Hadis Aisyah mutahum alaihi. Rasulullah SAW melakukan salat sampai membengkak kakinya. Waqat Aisyah radhiyallahu taala anha ya Rasulullah lima sanata hadza ya Rabb ghafira Naam, dan buka mata redam dan wa kalimat akhir Qala, afala akun abdan syakura? Ya Rasulullah, kenapa kami kalian lakukan ini? Atau kamu lakukan ini? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lampau ataupun yang akan datang maka Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW bilang Apakah aku tidak suka Menjadi hamba yang bersyukur ya, Dengan Pemberitaan dari Allah Subhanahu Wa Taala Yang menjadi Sayyid Al-Bashar yang Qiyamah Justru semangat Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Lalu bagaimana dengan kita? Tidak ada jaminan buat kita apakah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan itu yang kita harapkan atau ataupun kita harus masuk neraka Allah Subhanahu wa taala wa naudzubillah min dzalik nah maka tentunya kita mengambil ibrah dari orang-orang salaf baik yang keempat, bahwa satu huruf dari Al-Quran itu sama dengan satu kebaikan. Lalu satu kebaikan itu akan Allah berikan sepuluh pahala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun. Wala min harfun wa mimun harfun Tahqiq Al-Albani sahih akhrajahu Tirmizi Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan dan kebaikan itu akan dilipat gandakan sepuluh kali pahala tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf akan tetapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf Nah banyak keutamaan dari Al-Quran Al-Karim bahkan sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala Rawal Bukhari Naam Kul huwallahu ahad thuluth Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an. Kul huwallahu ahad. Dan juga hadis yang semisal an Abi Darda wa Abi Hurairah al Bukhari, al Muslim. Naam. Kemudian di sana juga ada hadis Ubay bin Ka'ab, ayu ayah a'zam. Fa ajaba iman Ayat kursi. Nah, jadi ada keutamaan yang sangat besar. Satu hurufnya Anda melihat bagaimana satu kebaikan. Kebaikan akan dilipatkan sepuluh. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menjadi hafal Al-Quran? Alangkah nikmatnya mereka bisa merawajah setiap hari apalagi bisa menghantamkan sebagaimana Uthman bin Affan Faham Imam Al-Sari Wa Alqamah bin Waqas Abdullah bin Amr bin As Nah Imam Syafi'i Sa'id bin Jubair Dan lain-lainnya dari para A'immah dan para sahabah Yang mereka Menghatam Al-Quran setiap hari Baik Yang kelima bahwa satu ayat Al-Quran itu lebih utama daripada satu unta yang besar yang unta itu merupakan semewah kendaraan dan perhiasan di zaman itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar menengok kami sedangkan kami di suffah seraya mengatakan ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yaumin ila bathan au ila al-aqiq فيأتي منه بناقتين كوموين زهروين في غير إثم ولا قطع, ولا قطع رحم قالوا كلنا نحب ذلك يا رسول الله قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل أخرجه مسلم وأحمد Apakah kalian ingin pergi ke Bathan Suatu tempat di Madinah Atau Aqid Yaitu padang masir di Madinah Untuk mengambil dua unta yang sangat besar Tanpa melakukan dosa dan memutuskan silaturahmi Mereka mengatakan Kami semua menyukainya wahai Rasulullah Maka beliau bersabda Apakah di antara kalian tidak pergi ke masjid Untuk belajar dua ayat Atau itu lebih bagus dari dua, dari dua unta Tiga ayat lebih bagus daripada tiga unta empat ayat lebih bagus daripada empat unta dan dari seluruh jumlahnya. Nah, jumlah dari unta tersebut. Nah, an apa? merupakan kendaraan yang mewah pada waktu itu. Sebagaimana jalan hadis Sahal bin Sa'd radhiyallahu taala Qala sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib la ayyati Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Nah, humrin ni'am adalah unta merah-merahan yang merupakan sebaik-baik kendaraan dan semahal-mahal kendaraan pada waktu itu. Nah, apalagi sekarang yang punya dua punuk. Nah, Luar biasa mahalnya dan langka. Kalau misalnya orang-orang awam tiap kali mau belajar Al-Quran ke masjid dikasih unta Gak usah unta sekarang kambing kecil aja sudah nah, kira-kira masjid penuh nggak nanti mungkin semua orang akan antri masjid mungkin sudah milian mungkin dari pagi atau sudah memasang hajaz yang termasuk beda nah, dari pagi sudah antri sudah hanya mengambil kambing kecil bagaimana dengan unta tapi orang-orang yang menharif bilang kalau saya punya unta banyak tapi saya tidak punya kandang <laughs> Saya letakkan di mana? Nah. Ini perumpamaan orang bodoh. Kalau diberikan lam, misalnya pahala diberikan kepadamu, pahala mengikuti jenazah dua gunung Uhud. Nah, kalau diletakkan di kepalamu kamu tinggal di mana nanti? <laughs> Ini orang bodoh. Nah, jadi harap dimaklumi. Soal nah, enam bersama. Yang keenam, orang yang ahli dalam Al-Qur'an menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala ahlina minan nas, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh." Bahwasanya Allah itu mempunyai keluarga. Siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang ahli dalam Al-Quran Mereka adalah keluarga Allah Dan orang khususnya Akhrajahu Ahmad Yang ketujuh Mereka membaca Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan Rahmat dan ampunan dari Allah Serta akan dikelilingi oleh para malaikat Dan Allah akan selalu menyebutnya Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat as sakinah wa ar rahmah wa al malaikah wa Allah fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu masjid dari masjid Allah Azza wa Jalla. Mereka membaca kitabullah, saling mengajarkan di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka suatu ketenangan akan diliputi rahmat dan akan dikelilingi oleh para malaikat dan Allah Azza wa Jalla akan selalu menyebut di sisinya akhrajahu muslim 8 orang yang mahir dalam Al-Qur'an akan masuk surga bersama para malaikat yang mulia hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران تقدم Keutamaan ini hanya terbatas kepada pembaca Al-Quran saja Bahkan orang tua yang mempunyai anak Lalu anak itu membaca Al-Quran dan mengamalkannya Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan mahkota kepada kedua orang kedua orang tua anak tadi Pada hari kiamat yang cahaya mahkota tersebut lebih bagus daripada cahaya sinar matahari. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sahal bin Muad al Juhani, qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara al Quran wa amila bima fihi albasahu walidayhi tajan yawm al qiyamah dhawuhu ahsanu min dhawil min dhawil syams. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat yang cahayanya lebih bagus daripada sinar matahari Sepuluh. 10 bahkan satu ayat Al-Qur'an itu lebih bagus dari seluruh apa yang ada di muka bumi ini mulai dari harta, emas, perak dan berlian bangunan yang tinggi, seluruh ikan yang ada di dalam lautan seluruh harta benda yang ada di dalam bumi dan seterusnya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innahu kana yuqri'ul Qur'ana fayamurru bi ayatin fayaqulu lirrajul khudha fawallahi la hiya khairun mimma 'alal ardi min syai'." Rawahul Haitsami. Bahwasanya dia mengajarkan Al-Qur'an, maka sampailah pada suatu ayat maka beliau katakan kepada salah seorang, "Ambillah ayat itu." Demi Allah, sungguh dia atau satu ayat itu lebih bagus daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang sebelas, rumah yang ada di dalam rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla akan terlihat oleh penduduk langit yaitu para malaikat dan rumah yang tidak disebutkan di dalamnya Al-Qur'an ayat Allah Azza wa Jalla ibarat rumah Yahudi dan Nasrani sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اجعلوا قراءتكم وصلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبرا قبورا ولا تجعلوها قبورا ولا تجعلوها قبورا كما أعد كما أعدت اليهود والنصارى بيوتهم قبورا وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى كما تتراءى النجوم لأهل الأرض نعم Jadikanlah bacaan dan sholat kalian di rumah kalian Dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan rumah mereka sebagai kuburan Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran Maka akan terlihat oleh penduduk langit Sebagaimana terlihatnya bintang oleh penduduk bumi Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah nah, Dalil menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk membaca al quran al Karim di kubur-kubur sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi ya orang syiah ya mereka merasa lebih tenang kalau baca Al-Quran Karim di kubur kubur bahkan ketika kita berkunjung ke daerah timur sana sempat untuk mengunjungi kuburan pada waktu itu yang mengatakan kalau kalian nggak bisa menghafal Al-Qur'an di sini, bayar ribu nanti kiainya yang akan membacakan. Kiai yang lain misalnya. Kemudian di sana ada nama-nama. Ini kiai yang bisa menyembuhkan penyakit. Kiai ini yang bisa uh, ah, berikan rezeki. Kiai ini yang bisa berikan jodoh dan lain sebagainya. Padahal ini menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah tipu daya mereka untuk mengambil uang-uang atau harta benda dari orang-orang bodoh. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwan nas bil batil. Mereka mengambil harta benda dengan cara batil, membuat kubur-kubur. Nah, bangunan-bangunan setelah itu mereka mengambil uang atau harta benda dari orang-orang awam yang tertipu bagaimana ar-ruhban orang Nasara yang mereka menjadikan atau mengambil harta benda dari para pengikutnya nah, ini banyak terjadi baik 12 tiga ayat yang dibaca dalam satu sholat lebih bagus daripada tiga unta yang sangat besar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi thalatha khalifatin idhamin simanin qulna na'am qala fa thalathu ayatin yaqra'u بهن ahadukum fi salatihi khairun lah min thalathi khalifatin idhamin simanin Siapa di antara kalian yang pulang ke keluarganya dengan mendapatkan tiga unta yang besar dan gemuk? Mereka menjawab, "Ya." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga ayat yang kalian baca dalam salatnya lebih bagus daripada tiga unta besar yang gemuk." Akhrajahu akhrajahu Muslim. Nah, dengan dalil ini menunjukkan bahwasanya ketika kita merajah kala salat lebih bagus daripada merajaah di luar salat. Nah, dalil yang jelas di sini. Maka mereka para sahabat betul-betul memanjangkan as-salat. Apalagi salat tarawih yang mereka betul-betul memanjangkan bahkan di Damat ke malam 27 mulai badal aisyah sampai sahur. Nah, dibaca sekitar 10 juz. Nah, atau lebih. Malam 27. Kalau malam biasa sekitar 2 juz. Tapi orang sufi ya, yes. Orang sufi ya baca dengan cepat satu nafas. Setiap rakaat kedua dibaca mereka membaca kul huwallahu ahad. Yang pertama inna atainakal kautsar atau wal asr atau kul a'udzu birabbin nas. Kedua pasti. Nah, qul Allahu ahad. Nah. sahabah wa tabi'un wala atba' tabi'in. Tidak pernah melakukan demikian. Afdalus tul kunut. Bukan berarti kunutnya yang panjang. Kunut di sini adalah al-qiyam. Nah, maksudnya bukan sebaik-baik apa salat itu adalah panjang kunutnya secara nas Demikian tapi al kunu di sini adalah tul al qiyam. Nah. 13 syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir." Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ah, kita mengimani eh, mengimani ini. Baik. Akan tapi di sana juga ada hadis innal malaikah la yadkhul baitan fi kalb wala surah. Nya para malaikat tidak dalam masuk rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun gambar-gambar makhluk hidup. Nah, kalau malaikat tidak masuk ke rumah, siapa yang akan masuk? Siapa yang akan masuk. Nah, kaum muslimin sebenarnya harus paham. Inna dan nas dan yaumul qiyamah al Musawiru, Sungguh yang paling berat siksaan yang diberi yaumul adalah musawirun, orang yang suka gambar-gambar. Dan juga ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "In kunta labda fa'ilan yasna syajar syajaran." Wa la ruhalah. Kalau kalian terpaksa untuk membuat maka bikin pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Nah, jadi jangan sampai kita mengaku salafiyun Rumah-rumah kita penuh dengan gambar-gambar makhluk hidup. apalagi sampai melihara anjing yang tidak digunakan kecuali untuk hiasan. Nah, yangkus al-ajr kulla Kurang pahalanya setiap tahun eh, setiap harinya dua kirat. Satu kirat itu sebesar gunung Uhud. Belum tentu kita dapat pahala yang begitu, tapi setiap hari akan berkurang. Ya, bagi orang-orang yang memelihara anjing yang tidak punya tujuan seperti untuk melihat apa menjaga kebun atau menjaga rumah yang banyak barang-barangnya atau banyak harta bendanya dan lain sebagainya. Nah, yang 14 jarang dilarang kita iri dengki kecuali dalam dua perkara terhadap pengamal Al-Qur'an dan orang yang selalu bersedekah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari um, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain rajulun ataahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar tidak boleh iri dengki kecuali dalam dua perkara seseorang yang Allah berikan Al-Qur'an kepadanya dia membaca baik malam maupun siang dan seorang yang Allah berikan kepadanya harta benda lalu Allah lalu ia sedekahkan baik malam ataupun siang akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nah. Kita boleh iri kepada orang-orang membaca Al-Qur'an mengamalkannya. Atau orang-orang yang punya harta tapi hartanya untuk sedekah, infak akan tetapi orang-orang punya harta tapi tidak untuk sedekah. Hanya bermegah-megahan. Nah, atau sombong dengan yang lainnya. Tidak kita eh, iri. Nah, tidak boleh kita iri dengan mereka. Sebagaimana hadis Auf Malik rawal Bukhari Muslim wallah ma akhsha alaikumul faqr walakin akhsha alaikumud dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha fatuhlikakum kama ahlakathum Demi Allah bukan kefakiran yang paling aku hadirkan buat kalian akan tapi yang paling aku hadirkan buat kalian adalah dengan terbukanya dunia banyaknya harta sehingga kalian berlomba-lomba untuk mencari harta ini Sebagaimana mereka berlomba-lomba. Kemudian kalian akan binasa. Sebagaimana mereka telah binasa. Bukan kefakiran yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum melihat bagaimana orang yang punya harta yang banyak sibuk dengan hartanya. Alhamdulillah Yaman Bagaimana mataan Syekh Yahya Al-Hajuri? Dengan miskin semakin bagus buat orang Yaman. Karena mereka semakin semangat untuk talabul lain. Ribuan talabah di sana. Tapi orang Saudi antum lihat yang penuh dengan kemewahan. Banyak masyaih di sana. Tapi mereka tidak mau talabul ilm. Bahkan sebagian dekat dengan Ka'bah tapi tidak melakukan ibadah haji. Sibuk dengan dunia. Hala mujarrab, tidak akan terkumpul ilmu dengan orang yang suka dunia. Nah, sebagai orang yang semangat untuk mencari ilmu, harus semangat pula untuk menjadi orang yang fakir hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Wal Bukhari ma kan ihdana illa suq wahid adalah kami kecuali hanya punya satu baju nah kalau terkena haid kita pakai ri air liur atau dengan air kita bersihkan nah dalam keadaan فكير برا صحابة أيضا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا ابن أختي والله قد نرى شهران ثلاث أهلة وما أوكد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار demi Allah wahai anak saudara perempuanku ya bin ukhti Sungguh telah lewat dua bulan berturut-turut. Tiga hilal dan tidak dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah SAW api. Artinya istri Rasulullah SAW tidak masak anak fakir. Tapi apakah dengan kefakiran ini mereka berpaling dari Al-Quran Sunnah sama sekali tidak Bahkan azam bagi orang yang punya harta tapi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Qarun kana min qaum Musa bagha alaihi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi Qarun itu kaum Musa yang punya harta yang banyak sampai gemboknya itu dibawa oleh orang-orang kuat tidak mampu. Saking banyaknya. Nah, gembok-gemboknya dari Korun ini saking banyaknya dibawa oleh orang kuat tidak mampu untuk membawanya. Akan tapi setelah meninggal dalam keadaan hina atau mulia, hina. Nah, jangan hadir. أبي ذر رواه البخاري أيضا innal aktsarin humul aqallun yaumil qiyamah illa man qala bil mal hakadha wa hakadha an yaminihi wa an khalfi wa qalilun mal sungguhnya orang yang banyak di dunia banyak hartanya pada yaumul qiyamah itu menjadi orang yang sedikit Nah, sedikit. Kecuali orang-orang yang menginfakkan hartanya baik ke kanan atau kiri, hanya terus menerus menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal fuqara yadkhul jannah qabla aghniya la khamsiyah. Ah. Orang fakir masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun lebih dahulu hadis Abi Hurairah. Makanya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi merajihkan bahwasanya fakir nam sabir khair min al-ghani syakir orang fakir miskin bersabar lebih bagus daripada orang kaya yang syukur. Kaya yang banyak infak. Nah. Tapi kalau kita hanya mengumpulkan harta dengan melalaikan Al-Quran dan Sunnah, jelas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man kana yuridul hayat dunya wa zinataha, wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malam fiha." Siapa yang menginginkan menginginkan dunia dan perhiasannya. Kami penuhi dengan amalannya, permintaannya tadi. Hum fiha la Mereka tidak akan pernah dirugikan. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak ada balasan lain kecuali neraka. Tidak ada balasan kecuali neraka. Wahabitu amma ma sana'u fiha dan hapus semua aman amalan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, wa fiha la yakhasuna. Nah, Betul ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batil apa yang mereka lakukan. Ini celaan bagi orang-orang yang hanya mengumpulkan harta akan tetapi melupakan kewajibannya yaitu infak di Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab datang dengan membawa separuh hartanya. Pada hari ini akan aku dahului Abu Bakar. Dikatakan Rasulullah SAW kepada Umar, "Ma abqaita?" Qala abqaitu nisfa mali. Saya sisakan separuh hartaku. Faja'a Abu Bakar mali kullih. Abu Bakar Siddiq membawa hartanya semuanya. Faqala Rasulullah SAW, "Ma abqaita ya Abu Bakar?" Qala abqaitu Allah wa rasulah. Saya sisakan Allah dan Rasul. Saya tinggalkan Allah dan Rasulullah Nah, dengan hadis ini membolehkan bagi kita untuk infak secara keseluruhan masih hidup kemudian mampu untuk mencari usaha yang lain. Nah, para sahabat tanafasu fil khair, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun sudah mendapatkan jaminan sekali lagi jaminan surga, tapi mereka masih berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah. Ada membaca Quran. Adab. Bab ketiga ada membaca Al-Quran. Hendaknya seseorang yang membaca Al-Quran memperhatikan adab-adab dalam membaca kalamullah azza wa jalla yang mulia ini sebagaimana disebutkan dalam sebagaimana disebutkan berikut ini yang pertama hendaknya suci dari dari hadas besar dan kecil sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah beliau sebelum menulis al-hadis berwudu kemudian sholat dua rakaat baru kemudian menulis al-hadis oleh karena itulah Allah jadikan kitab beliau sangat barokah dan bermanfaat bagi kaum muslimin namun Imam Bukhari sendiri telah memberikan suatu bab dalam Sahih Bukhari tentang membaca Al-Quran setelah hadas atau yang lainnya demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di semua waktunya. Naam, hadis Aisyah, karena Rasulullah Wasallam yadhkur Allah fi kulli ahyan. Rasulullah Wasallam selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap nah, kehidupannya. Baik dalam keadaan hadas ataupun tidak. Nah, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'anul Al Karim. Walaupun terjadi perselisihan ketika terjadi junub atau haid. Sebagian ahli ini tidak membolehkan untuk baca Al-Quran sebagian membolehkan rajakan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri dalam darasnya diboleh hatta walau fi halah al-junub atau halah al-haid untuk baca Al-Qur'an Al-Karim. Nah. Atau megangnya. Karena muslim la yang Nah. Yang kedua, hendaknya menghadap kiblat dikala membaca Al-Qur'an. Tetapi tidak mengapa kalau tidak menghadap kiblat. Ini sebagai suatu keutamaan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Ridwanullah alaihim dalam suatu perjalanan melantunkan bacaan Al-Qur'an yang tidak mungkin kendaraan mereka selalu menghadap kiblat. Nah, Hadis Abdullah bin Ghaffal rawal Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mafatih Makkah wa yaqra'u ala rahilatihi surah al fatih Jadi beliau membaca ketika dalam perjalanan surah al fatih Jumhur ulama membolehkan untuk baca Al-Qur'anul Al Karim di kala safar. Walaupun Imam Malik memakruhkan lebar rajih dibolehkan sesuai dengan nas zahir al-hadis. Kemudian kan Abu Darda aidan yaqra fi tariq Maksudnya Abu Darda Aydan membaca di jalan Aidan Umar Ibn Abdul Aziz membolehkan tentang permasalahan ini. Ya, rajih dibolehkan dikala kalian musafir atau yang lainnya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nah. Yang ketiga, menahan bacaan ketika sedang menguap. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'atasa wa yakrahu at-tasa'uba." فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. jika di antara kalian bersin dan memuji kepada Allah, maka bagi setiap orang muslim yang mendengarnya mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Adapun menguap itu adalah dari syaitan. Jika kalian menguap, hendaklah menahannya dengan semampunya, karena jika kalian menguap maka tertawalah syaitan. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Yang keempat, hendaknya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim." Maka jika kalian mau membaca Al-Quran Hendaklah berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Adapun bunyinya adalah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Nah di sana juga ada A'udhu billahi samin alim minasyaitanir rajim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Min hamzihi wa nafhi wa nafhi Nah Anda Syekh ayat dalam darasnya ayat Kalian lebih, bagus, lebih bagus untuk mengamalkan Naam yang ada dalam Al-Quran secara zahir ini Fa'idha qara'at Al-Quran Fasta'in billahi minasyaitan rajim Nah, hal ahsan Yang paling bagus Dengan memakai isti'adah a'udzu billah minasyaitan rajim Nah, walaupun yang lain juga dibolehkan Baik yang kelima, tidak boleh meniru seperti suara perempuan. Sebagaimana hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali wan bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki akhrajahul Bukhari telah berkata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari Adapun celaan tasyabbuh dengan perkataan dan gaya berjalan itu khusus bagi oyak, bagi yang sengaja Adapun yang memang diciptakan seperti itu, maka diperintahkan agar senantiasa berusaha merubahnya. Nah, misalnya juga ada jelas anna Rasulullah SAW rajul yalbas libsatal mar'ah wal mar'ah talbas libsata rajul. Nah, Rasulullah SAW nah, melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Disebutkan oleh Syekh Taimin dalam Syarh Riyadhus Shalihin di sana baik itu di rumah atau di luar rumah haram bagi laki-laki untuk memakai pakaian perempuan dan sebaliknya. Salafiyun, salafiyat harus menjadi kudwah. Jangan memakai pakaian-pakaian kufar. Meniru pakaian-pakaian kufar walaupun dalam rumah sendiri. Karena tasyabuh bukan hanya sekedar keluar rumah, dalam rumah pun kalau tasabuh tetap tasabuh sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Tidak boleh kalian memakai celana milik laki-laki dan sebaliknya. Nah, hadza am. Jangan sampai memaksakan diri kita karena ada yang berfatwa demikian demikian membolehkan yang penting dalam rumah. Tidak al-zahir jelas. Naam. Wa ma kana mu'minin wala mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh bagi kalian terutama perempuan memakai pakaian makan kufar. Rambut juga begitu. Jangan tersabuh dengan perempuan-perempuan gahirah yang motong rambut-rambutnya kayak rambut laki-laki. Nah, gaya laki-laki. Perempuan orang sekarang bilang bahenol. Nah, memakai pakaian laki-laki akan ketat. Ini semuanya jelas tasabbuh bil kufar man tasabbaha biqaumin bahwa minhum hadis Abdullah bin Umar siapa yang tasabur dengan kaum maka mereka jadi golongan golongan mereka nah, orang dari menjadi golongan mereka jadi sama yang saya menjelaskan tidak hanya sebatas di luar rumah dalam rumah pun tidak boleh tasabuh berijal kemudian tasabuh dengan orang kufar atau tasabuh dengan syaitan apa kita kalau makan di rumah boleh tekan tangan kiri, kalau di luar rumah dengan tangan kanan. Nah, tidak boleh. Ya telah ke situ. Nah, apalagi kalau nanti di, di mahat terlihat oleh anak, kecil, maka akibatnya lebih besar. Oh, ustazahnya aja begini kok. Apalagi nanti santriwatinya lebih dahsyat lagi maka harus hati-hati permasalahan semacam ini. Nah. Yang keenam, tidak memutus bacaan Al-Qur'an kecuali karena suatu yang darurat yang darurat seperti menjawab salam. Yang ketujuh berusaha memperbagus suara sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari dari Sa'ad bin Abi Waqqas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an Bukan jalan kami siapa yang tidak melakukan Al-Quran Akhrajahu Abu Dawud Nah At-tahsin situ Baik dengan ada Dengan melafatkan huruf-hurufnya atau juidnya Ataupun dengan Surat yang hasan Maka di sana ada hadis Abi Musa al-Ashari Rasulullah SAW li Abi Musa Ya Abi Musa kaifa law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atik qala law kuntu a'lam annaka tasma' li qira'ati habbartu laka tahbira Hai Musa, bagaimana kalau kalian tahu bahwasanya saya mendengar bacaanmu? Kalau saya tahu bahwasanya engkau mendengar bacaanku, maka akan saya bikin lebih bagus lagi. Dalil menunjukkan bahwasanya kita dibolehkan untuk membahaskan suara supaya kaum muslimin senang mendengarkannya. Bukan ria, bukan ria masalah ini. Nah, ini perintah. Nah, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud kasih suara yang bagus Musa al-Ashari banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang usaha kita untuk membuat bacaan dengan bagus dan suara yang merdu. Adon jalan ya, hadis Bara bin Azib Rawal Bukhari Muslim Kala Nabi SAW Bil Isya Tin Wal Zaitun Fama Samitu ahadan Ahsana min Allah SAW membaca dalam salat Isya dengan sholat at-tin wa zaitun, wat-tin wa zaitun. Saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi banyak. Dan di sana juga ada hadis Zainul Quran bi aswatikum. Hias Al-Quran dengan suara kalian. Suara yang merdu. Membikin senang. Nah, makanya di masjid-masjid tertentu dipilih orang-orang punya suara yang bagus karena ini bisa membuat jamaah senang jamaah senang dengan suara yang bagus tadi walaupun kadang-kadang orang awam nggak paham yang penting suara bagus sudah tapi yang jelas di sana dibutuhkan ya umul kaum akra'ukum di kitabillah riwayah aksarukum Qur'anan yang mengimami kaum adalah orang yang akra bagus bacaannya riwayat yang paling banyak hafalannya nah yang delapan membaca dalam keadaan khusyuk dan berusaha membaca, memahami Al-Qur'an sebagaimana firman Allah azza wa jalla afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah tentunya mereka mendapatkan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya Kemudian firman Allah, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Yang kesembilan, hendaknya bersih baju dan badan serta mengenakan siwak sebelum membacanya karena malaikat itu meletakkan mulutnya ke mulut pembaca. Nah, bukan malaikat ya dhafahu fifah, awindafah, endafi. fa Nah, jadi malaikat meletakkan mulutnya di mulut pembaca. Jadi sahih oleh Syekhina عام بن Abdul Rahman Yahya bin Ali Al-Hajuri jadi usahakan mulut kita bersih nah tidak bau busuk tidak boleh baik kita untuk membaca Al-Quran selesai makan bawang entah biasanya atau bawang merah bawang putih nah, ada larangan di sana Innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikah merasa tersakiti. Sakitnya banu Adam. Kemudian diperintahkan bagi orang yang makan basal al-thum untuk ke baki tidak boleh saat jamaah untuk itizal untuk menjauhi masjid muslimin apalagi dengan bawa rokok nah Kira-kira bawang dengan rokok enak mana? Bagi orang yang suka bawang enak bawang, bagi yang suka rokok seneng rokok. <laughs> Jawabannya. Nah. Tapi yang jelas di sana ada walaupun rokok tidak ada di zaman para sahabat tabi'in, tabi tabi'in. Biasanya dari orang kufar. Rokok dari orang kufar. Bahkan sekarang orang kufar itu mengharamkan rokok sebagaimana terjadi di beberapa negara. Tapi kaum muslimin bahkan di antara kaum muslimin mewajibkan untuk merokok. Para kiai ngerokoknya luar biasa. Selesai ambil lagi, selesai ambil lagi, nggak berhenti, nggak tahu berapa pak sehari. Sambil ngajar. Nah, mewajibkan fatwa, wajibkan untuk merokok. Alasannya kalau rokok diharamkan maka petani mau makan apa? Nah, tidak ada yang dimakan kecuali rokok, nggak ada nasi, nggak ada jagung, nggak ada nah, wortel dan sebagainya. Nah, wala takutulu takut min imlaq nah marzukum wa iyyahum nah. wala takutulu anfusakum jangan kalian bunuh diri, diri kalian Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. mubadir termasuk saudara syaitan. Rata jelas. Apa kalian cukup mengisap rokok tanpa makan? Pasti butuh makan. Ada yang bilang dengan merokok bisa membuat cemerlang hafalan. Nah. Nah. Apakah kalian sudah hafal satu juta hadis sebagai Imam Ahmad yang tidak merokok? <laughs> nah, sudah kalian seperti Imam Bukhari yang hafal ratusan ribu hadis. Nah, subhat diberikan kepada orang-orang kerdil, orang nah, orang-orang awam. Nah, dokter semuanya sepakat maksudnya rokok itu memberikan madarat. Nah, tidak ada dokter yang mengatakan bahwasanya rokok membuat kesehatan, membuat otak jernih dan cemerlang nggak ada kecuali dokter perokok ya <laughs> tapi itu pun masih banyak dokter walaupun perokok tetap mengatakan bahasanya rokok bikin bahaya nah baik yang sepuluh berlindung kepada Allah dari ayat-ayat siksa dan meminta karunia-Nya ketika ada ayat-ayat rahmah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam an Hudayfa taqala, صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت, يا فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود dari dari Hudzaifah radhiyallahu anhu saya sholat bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam ia mulai dengan surat Al-Baqarah saya berkata dalam hati ruku pada ayat pada ayat 100 kemudian berlalu saya berkata saya berkata ruku dengannya kemudian meneruskan membaca pembacaan Nisa kemudian Ali Imran beliau membaca dengan pelan kalau lewat suatu ayat di dalamnya ada tasbih beliau bertasbih ada ayat permintaan beliau meminta dan ada dan ayat dan ada ayat perlindungan beliau berlindung. Akhrajahu Muslim. Alam rajahu Syekh ya Al-Hajuri sebagaimana saya dengar saya langsung ini khusus di salat nafilah. Di salat nafilah. Jadi ayat permintaan kemudian meminta. Nah, kemudian di sini dalil yang menunjukkan kita boleh untuk membaca Al-Quran dengan tidak urut Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Ali Imran dan sebagainya. Nah, khusus dia an nahilah Cepat waktunya ya. Nah, tewas tewas. Bab keempat Rukun tilawah atau bacaan Al-Quranul Karim Sampai kepada kita dengan jalan talaqi yaitu berguru yang terus bersambung sanatnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah siapa saja yang ingin belajar tajwid harus berguru secara langsung terhadap para ulama yang ahli dalam bidang ini dan tidak menyandarkan terhadap buku atau kaset semata. Walaupun buku dan kaset juga membantu seseorang dalam memahami namun tidak secara sepenuhnya seperti bagaimana cara pengucapan islam, arum, imalah Bacaan Al-Quran yang benar itu ada tiga rukun nah, yang utama. Nah. ini nggak akan diketahui. Ismail hanya gerakan bibir. Hanya gerakan bibir. La ta'manna La ta'manna Gak akan ketahui Kita mungkin hanya mendengar La ta'manna Hanya mendengar demikian Kemudian nasta'in. Nggak akan diketahui kalau hanya sekedar mendengar kaset gerakan bibir warum aidan yang hanya sepertiga nasta'in nasta'in dengar dekat tidak terdengar dari jarak jauh wal imalah aidan Nah, orang Yaman banyak nggak bisa ucapan e. Nah, wadduhi wal ida idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Nah, kalau kita bisa Nah, karena kita punya makan-makanan tertentu. So, onde-onde, nah, sate, tempe, kowe. Nah, banyak tapi yang lainnya nggak bisa. Orang Indonesia, orang Brebes misalnya, mengucapkan ta nggak bisa, ucapnya ta. Nah, asyaiton, nah, esyar. Nah, ada kelemahan dan kelebihan dari masing-masing tempat. Nah, jadi nggak bisa kita ambil secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan buku dan kaset. Tapi yang jelas juga membantu membantu. Baik. Bacaan Al-Quran yang benar itu ada tiga rukun utama. Yang pertama harus sesuai dengan Rasul Utsmani, yaitu tulisan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seperti dalam firman Allah qala rabbi qala rabbi hukum bil haqq qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun kalimat qala di sini ditulis dengan qul sebagaimana mushaf yang diterbitkan Saudi Arabia karena di sana ada dua qiraah yaitu qala bacaan Hafiz dari Asim dan juga qul yaitu bacaan jumhur qura. Kalau ini ditulis dengan qala dan menggunakan alif sebagaimana mushaf Indonesia maka telah menghancurkan qiraah-qiraah yang lainnya. Nah, hatta syakl wa titik di zaman para sahabat tidak ada. Tashkilat harakat kasroh dhammah. Nah, titik tiga, titik dua tidak ada di zaman para sahabat. Nah, kalau kita tulis di sini, kola bagai alif. Apakah kita bisa membaca kul? Gak bisa. Nah, makanya kalau kita tulis dengan kul, bisa kita baca dengan kola Kita tambahi lam alif kecil di atasnya. Qala. Kemudian juga Maliki dalam Musaf Utsman ditulis Maliki tanpa pakai alif. Nah, tanpa pakai alif. Sehingga di sana ada dua qiraah, Maliki dan Maliki. Fatabayyanu dengan fatasabbatu sama. Coba kalian hilangkan titik-titiknya dan taskilatnya sama, bentuknya sama. Nah, di sana ada dua kiraah. Fatabayyanu, fatathabbatu. Tadzakkarun dengan tadzakkarun. Sama tulisannya, hanya beda tasdid. maka kita kembali kepada Mus'af rasul. Uthman karena tulisan Uthman ini mencakup kiraah-kiraah yang lainnya. Kiraah-kiraah yang lainnya. Kita berusaha untuk membalikan enam generasi kita kepada ulama salaf. Jangan sampai kita membuat tulisan-tulisan yang menghancurkan kiroah-kiroah yang lainnya. Nah, baik. Rukun yang kedua adalah harus bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana perkataan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu al-qira'atu sunnatun muttaba'ah bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah yang harus diikuti. Sudah mulai ngantuk ini. Kalau ngantuk saya tes ini. Tapi biar hilang ngantuknya. Siapa yang ngantuk sekarang? Alhamdulillah mulai kabeh. <laughs> nah. Sunnah muttaba'ah. Jadi harus diambil dari orang terdahulu. Sudah pembahasan sebelumnya. Nah, teruskan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Akhrajahu Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan jalanku." Yang ketiga, harus sesuai dengan bahasa Arab. Seperti buyutin dibaca dengan biyutin, baknya di kasrah. Atau kata sirat dibaca dengan sirat memakai sin atau zirat dengan menggunakan Sot dan Zain. Nah, pembahasan kiraat. Nah. Masuk berikutnya. Bab yang kelima, tertib bacaan. Cara membaca Al-Quran ada urutan atau tertibnya. Nah, terjadi perselisihan di sini. Sebagian menyebutkan empat, sebagian tiga. Al-amr sahl, perkara yang mudah. Nah, sebagian menambah at-tahqiq. Nah, jadi permasalahan dalam hal ini. Boleh kalian katakan ada empat, boleh tiga. Saya ada buku-buku yang memang menulis demikian ini. Ada yang bilang empat, ada yang bilang tiga. Tidak jadi bermasalah. Yang pertama adalah tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang dan memahami hukum tajwid yang benar, baik memanjangkan bacaan panjang, mengucapkan dengung dan sebagainya dan ini adalah sebagus bacaan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla waratil qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, Sebagian mengatakan tartil sama dengan tahqiq. Sebagian mengatakan bahwasanya tahqiq itu dikala dars. Sehingga bacaannya pelan. Wa minan الناس من يقول آمنا بالله Coba tirukan biar tidak ngantuk Dalam tahqiq dengan pelan. Nah, ذلك الكتاب لا ريب فيه جميعا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى آه. للمتقين Ini at-tahqiq Juga dikatakan atartil, tergantung. Nah, tergantung. Jangan pelan memahami mani. Baik. Yang jelas dibutuhkan bahasa Arab. Nah, kalau enggak bisa bahasa Arab yang melihat terjemahan, alhamdulillah kemudahan bagi kita. Nah, sehingga kita menghafal juga usahakan untuk paham apa yang ada dalam Al-Qur'an sehingga tidak terbalik ketika ada ayat perang jihad malah menangis waqatinul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum angkat suaranya coba diulangi nah, nanti kalau masih lapar ini petugasnya mengenyangkan ini kelihatannya masih lapar ini kerahkan suaranya masa kalah dengan satu orang nah, diulangi ayo mulai Wow. Insya Allah kita ambil ayat yang mudah. Nah, yang mudah. Baik, berikutnya. Ini ya, tertib. Atau bisa lebih pelan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kan? Alhamdulillahi bisa ngomong semua, Ustaz. Nah, bisa melafalkan semuanya. Alhamdulillah. Nah, at-tadwir berikutnya. At-tadwir yaitu bacaan antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Nah, jadi antara cepat dan lambat tertil jadi antara keduanya. Lebih cepat sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah Baik Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم yang ketiga al-hadr yaitu bacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid baik baik bacaan dengung ikhfa dan sebagainya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين biasanya pada mad ada sukun dua harokat dipakai untuk al-hadr empat harokat untuk at-tadwir wa enam harokat untuk at-tahqiq atau at-tartil. Ini biasanya. Walaupun boleh kita memakai dengan at-tartil tapi ad sukun kita memakai dua harakat. Nah, ya boleh. Tapi hal huwa ahsan yang paling bagus demikian. ini eh, paling bagus demikian. Mafhumul kalam. Mafhum. Bisa difahami? Hah? Insya Allah nanti di meraja. Nah, kalau di meraja. Nah,